telah selesai dari kita pembahasan tentang al-munada. Rinciannya banyak sehingga perlu diulang-ulang. Sekarang kita masuk ke maf'ul berikutnya, babul maf'ulil mutlak. Bab maf'ul mutlak. Wahual al-masdarul fadlatul muakkidu li'amilihi au المبين لنوع أو لنوع أو أو المبين لنوعه أو عدده Maf'ul mutlak adalah masdar fadlah bukan umdah ya. Al-mu'akkid li'amilih yang fungsinya mentaukid, menguatkan makna amilnya Abil mubayyin li naw'ih atau menjelaskan macam atau jenis amilnya atau adadih ataupun jumlah amilnya berapa kali dikerjakan. Nah, jadi al-maf'ul adalah masdar fadlah al-muakkid li'amili awil mubayyin li naw'ihi aw adadih. Ada tiga makna yang dikandungi dari al-maf'ul mutlak. Kalau enggak al-muakkid berarti al-mubayyin li naw'ih atau li adadih. Al-masdar Al-masdar adalah ismul hadas. Al-masdar adalah ismul hadas. Asadir min al-fa'il. Nama hadas. Nama hadas seperti kejadian-kejadian boroba akala kharaja dan yang semisalnya itu hadas ataupun al-khuruj masarnya ya masar adalah isim hadas isim hadas al-khuruj al-julus al-qu'ud, an-naum. Masdar dari isim hadas yang berasal dari fa'il. Ya. Dan mudahnya dikatakan bahwasanya masdar adalah huwallazi ya'ti salisan fi tasrifil fi'il. Adalah apa yang dia datang pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'il itu masdar. Maknanya adalah isim hadas yang berasal dari fa'il atau dikatakan masar adalah apa yang dia datang pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'il seperti doroba yadribu dorban yang ketiga itu dorban adalah masar kemudian fal muakkid amili di sini dijelaskan macam-macam dari maf'ul dimulai dari yang pertama yaitu al muakkid amili Masdar yang fungsinya mentaukid, menguatkan makna milnya. Contohnya wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya. I'rabnya bagaimana? Wawu harfu si'naf kallama fi'lun madin mabni al-fath la mahalla lahu min al-i'rab lafzul jalal Allah فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة ظهر على آخره موسى عفوا لي منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور تكليمة هي مصارة مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهر على آخره شنطة yang lain ضربت ضربا Irobnya ini lebih mudah lagi. Ya. Kemudian macam yang kedua Al-mubayyin li naw'i amilih Maful mutlak yang fungsinya menjelaskan Macam amilnya Nahu fa'akhadnahum akhza azizim muqtadir Maka kami siksa mereka Fir'aun ya dengan pasukannya akhla Azizi muqtadir dengan siksaan yang muncul dari Azizi muqtadir zat yang maha perkasa lagi maha kuasa lagi maha mampu nah, di sini akhla azizin akhla adalah mafhum mutlak yang menjelaskan amilnya apa amilnya di sini yang dijelaskan oleh akhla azizin akhazna kami siksa mereka dengan jenis siksaannya aziz muqtadir zat yang maha perkasa lagi maha mampu ya, irobnya ya seperti yang sebelumnya fa akhadnahum fi'lun wa fa'il wa maf'ul akhza maf'ulun mutlaq mansub wa huwa mudhaf azizin mudhafun ilaih muqtadir sifat ya. Contoh yang lain Dorob tu Zaidan Dorob al amir Saya pukul Zaid dengan pukulan amir di sini dijelaskan jenis dorb yang ditimpakan kepada Zaid yaitu dorbal amir, jenis pukulannya amir. Ya. Wal mubayyin li'adadi amilih. Kemudian yang ketiga dari al-maf'ulul mutlak adalah yang dia menjelaskan jumlah amilnya. Faduk kata dakatan wahidah. Maka keduanya. Yaitu apa? Bumi dan gunung ya Wahumilatil ardu wal jibalu diangkat bumi dan gunung. Faduk kata dakkatan wahidah. Kemudian dibenturkan. Dakkatan wahidah. Sekali benturan. Dijelaskan di sini dengan dakkatan wahidah. Berapa kalinya amil itu diperbuat. Ya, tadkik. Contoh yang lain. Atau sebelumnya di Arab dulu. Fadukkata fa harfu atfin. Dukkata fi'lun wa naibul fa'il. Dukka fi'lun madin mabni lil majhul. Jadi dakka di mabni majhulnya dukka. Fi'lun madin mabni lil majhul wa ta alamatu ta'nis. Dukkat ta alamatu ta'nis atau ta'u ta'nis. Mabni ala sukun. Kenapa diharokati fathah dukkata wa hurrika bil fathah lil tiqa'i sakinain? karena pertemuan dua sukun, sukun yang ada pada ta dan sukun yang ada pada, yang ada pada alif. Wa alif tasniya dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafin naibul fa'il. Tukatan maf'ulun mutlaq mubayyin li adadi amilih yang didatangkan untuk menjelaskan jumlah amilnya. Mansub wa alamatu nasfihi fathah zahir ala akhirih. Wahida na'at li dukkah na'atul marfu' na'atul mansub mansub mithluh. Ini jelas ya. Kemudian sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mudah ya mengenali maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak ada tiga macam. Yang pertama yang fungsinya menekankan makna ambilnya. Yang kedua menjelaskan jenis atau macam ambilnya. Yang ketiga menjelaskan bilangan ambilnya berapa kali aminnya diperbuat. Ya. Mudah diambil dia dari masdarnya. Terkadang dari isi masdar. Kalau dari di sini kan dalam contoh ini mas mutlak diambil dari masdarnya ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Darabtu borban fa akhadnahum akhza. Fadukata dakkah. Terkadang diambil dari isi masdar, bisa juga. Seperti tawabba'tu wudu'an. Tawabba'tu wudu'an ini juga sama dikatakan sebagai apa? Maful mutlak. Terkadang diambil dari masar, terkadang dari si masar. Dan si masar dengan masar sama maknanya. Bedanya dari sisi huruf-hurufnya. Kalau masar seperti huruf-huruf fi'ilnya. Kalau si masar berkurang dari huruf-huruf fi'ilnya. A'taitu zaidan ato'an. Itu juga sama. Ya. Kalau dalam contoh ini Maful yang kedua ya, apaannya. Seperti apa itu Zaidan Nukudan. Apaan misalkan di Taukid. Apa itu butuh dua maful. Salim ala Muhammadin misalkan salaman misalkan atau tasliman sal salaman salim salaman itu juga sama maful mutlak wa huwa qismani lafdhiyun wa ma'nawiyun dan dia maf'ul mutlak ada dua macam. Kalau tadi tiga macam itu adalah dari sisi penunjukan maknanya. Ada tiga macam. Yang pertama mentaukid menguatkan makna amilnya, yang kedua menjelaskan jenisnya, yang ketiga menjelaskan bilangannya. Kemudian pembagian berikutnya Wahwa kisman dan dia maf'ul mutlak ada dua macam. Lafzi wa ma'nawi. Yang pertama sifatnya lafzi dan yang kedua ma'nawi. Apa itu definisi dari maf'ul mutlak yang lafzi? Yaitu fa in wafaqa lafzu fi'lihi fa huwa lafzi kama taqaddam. Apabila maf'ul mutlak itu mencocoki lafaz fi'ilnya maka dia dikatakan sebagai maf'ul mutlak yang lafzi kama taqaddam sebagaimana dalam contoh-contoh yang telah lewat. Wakallam Allah Musa taklima. Taklima mencocoki. Ya, lafaz apa? Amilnya. Kallama, taklim. Darabtu darban dan seterusnya. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi huwa ma'nawi nahu jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan. Apabila maf'ul mutlak itu mencocoki fi'ilnya ya atau keliru apabila maf'ul mutlak mencocoki makna fi'ilnya fahuwa ma'nawi maka dia ma'nawi kalau dia hanya mencocoki amilnya dari sisi makna maka disebut ma'nawi contohnya jalastu qu'udan jalastu ku'udan ku'udan itu semakna dengan jalasa tapi beda lafadznya maka dia ku'udan dikatakan sebagai maf'ul mutlak yang sifatnya ma'nawi qumtu uqufan ya. atau sebaliknya ya ada yang dia lafadznya sama maknanya berbeda borobtu borban karena borob diantara maknanya adalah apa memukul dan yang lain bermakna safar seperti dalam ayat fa'idha borobtum fil ardi ya itu juga sama dikatakan sebagai maf'ul mutlak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kemudian wal masdaru huwa ismul hadatsi sadiri al fa'il. Masdar adalah isim hadas yang bersumber dari fa'il. Ada juga ya di sini wa taqribuhu an yuqala huwa alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'l nahu daraba yadribu darban. Dan penekatan pemahamannya adalah bahwasanya masdar adalah apa yang dia datang pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'il. Daraba yadribu darban itu darban yang datang pada urutan ketiga dikatakan sebagai masdar. Waqatun sabu asya'u على المفعول المطلق وإن لم تكن مصدر وذلك على سبيل النيابة عن المصدر dan terkadang beberapa lafaz, beberapa kalimat dinasobkan sebagai maf'ul mutlak meskipun dia bentuknya bukan masdar. Beberapa lafaz, beberapa kalimat dinasobkan sebagai maf'ul mutlak meskipun dia bukan masdar. Wa dzalika 'ala sabilin yaba 'anil masdar dan ini terjadi di atas sisi penggantian dari masdar karena dia menggantikan dari masdar maka dia dinasobkan sebagai maf'ul mutlak. dan sama fungsinya. Terkadang mentaukid amilnya, terkadang untuk menjelaskan nau'nya, terkadang adadnya. Ya. Oh. Ya. Yeah. Kulli kullin wa ba'din ya. Belum. Nah, contohnya kulin wa ba'din mudhafaini lil masdar yang keduanya didhafahkan kepada masdar. Mudhafaini lil masdar yang keduanya didhafahkan kepada masdar. Fala tamilu kulal mail. Fala tamilu kulal mail. Fungsinya apa di sini kulal mail didatangkan? Untuk apa? Mentaukid, menjelaskan jenis amilnya atau menjelaskan adatnya. Falatamilu gulal mail. Janganlah kalian condong dengan sepenuh kecondongan. Apa fungsinya di sini? Li, mubayin li dinawai amili untuk menjelaskan jenis amilnya. Falatamilu gulal mail. Janganlah engkau condong dengan jenis kecondongan yang penuh. Gitu. Arabnya فلا تميل فا حرف عطف لا نهية تميل فعل المضارع مجزوم بلا نهية وعلامة الجزم حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل Kulla dikatakan maf'ulun mutlak. Iya. Kulla maf'ulun mutlak. Padahal dia bentuknya apa? Masar atau bukan? Bukan. Kenapa? Bisa karena dia mengapa menggantikan posisi maf'ul mutlak. Ya. Mut, eh, maful kulla maful mutlak mubayyin li naw'i amilih naib anil an masdar mahdhuf. Dia menggantikan masdar yang mahdhuf. Jadi masdarnya itu mahdhuf. Takdirnya fala tamilu mailan. Kullal maili. Eh. Yang digantikan oleh kulla adalah mailan ya mahtuf. Fala tamilu mailan kullal mail. Janganlah kalian condong dengan jenis kecondongan yang penuh. Kemudian contoh yang lain, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. i'rabnya fau harfu atin lau harfu imtina' limtina' تقول فعل ماض مبني على الفتح وفعل مستتر فيه جوازا تقتله هو علينا جار ومجرور على حرف جر ونظم المتصل مبني على سكون في محل جر بعلى فجملة الجر والمجرور علينا متعلق بتقول بعض مفعول مطلق مبين للنوع عامله Ini juga sama menjelaskan nau'i amilih. Wakal adad dan seperti al-adad. Maktuf kemana ini? Hah? dan seperti al-adad. Hmm? Nahu kulin wa ba'din. Ya, contoh kulin wa ba'd dan juga al-adad gitu. Contohnya fajliduhum samanina jaldah. Fajliduhum samanina jaldah. Ini adalah contoh yang menjelaskan tentang adad. Bilangan amilnya. I'rabnya ya fa rabithah li syarat al mutaqaddim al mafhum min al ismi al mausul fi qouli ta'ala. Jadi fa-nya di sini rabithah. Bagi syarat yang mendahuluinya. Ijlidu filu amrin mabni ala hadzin nun wal wawu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahall rafin fa'il wal ha dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bih wal mim alamatul jam' 80 maf'ul mutlaq samanin maf'ul mutlak bentuknya apa di situ masdar bukan samanin bukan kenapa bisa karena dia menggantikan dari maf'ul mutlak fungsinya apa mubayyin li adadi amilih menjelaskan bilangan amilnya dia samanin adalah naib an masdaril mahdhuf sebagai ganti dari masdaril mahdhuf juga seperti yang sebelumnya itu kullan Takdirnya apa? Fajliduhum jaldan samanin. Aslinya yang menjadi maf'ul mutlak itu adalah jaldan, cuma dia dibuang, maka digantikan posisinya oleh samanin. Jaldan samanin. Ini fungsinya apa? Menjelaskan adad. Tapi bukan dengan master, tapi dengan naibnya fajliduhum jaldan samanin dan dia samanin mansub wa alamatu nasbi aliyah niyaba an ya fathah li'annahu mahmul ala jam'il mudzakkar salim jaldatan tamiznya apa samanin jaldatan tam tamiz ba'da al-adad tamiz telah adad mansub wa alamatu nasbi al-fathah wa ka asma'il alat maksudnya maka asmail alat maksudnya diantara mafhum mutlak yang menjelaskan jumlah amilnya adalah seperti nama-nama alat. Contohnya darabtuhu sautan au asan au miqra'atan. Saya memukulnya sautan. Ini dengan cambuk. Au asan, tongkat. Miqra'ah ya, pentungan atau yang semisalnya. I'rabnya ya darabtuhu fi'lun wa fa'il maf'ul wa maf'ul. Daraba fi'l madhi mabni ala sukun litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik wa ta' dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il wal ha dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bih sautan maf'ulun mutlaq mubayyin li adadi amilih yang menjelaskan jumlah bilangan amilnya berarti saya pukul dia sekali apa cambuk ya saya pukul dia sekali cambukan saya cambuk dia sekali cambukan. Saya pukul dia dengan sekali pukulan tongkat. Ya. Jadi saya ulangi bahwasanya taupon adalah maf'ul mutlak mubayyin li adadi amilih menjelaskan bilangan amilnya. Naib an masdarin mahdhuf dia adalah pengganti dari masdarnya yang dibuang takdirnya tuh dorban upin. Ya, tuh dorban upin. Dibuang masarnya, dorban. Kemudian nama alatnya saut itu diposisikan pada posisi masar yang dibuang sehingga dia mansub. Ya. Selesai pembahasan tentang maf'ul mutlak. Kali pertemuan selesai. Cepat kan? Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya maf'ul mutlak itu fungsinya ada tiga. Yang pertama mentaukid amilnya seperti contohnya wa Allah Musa taklima. Yang kedua mubayyin lina'i menjelaskan tentang jenis amilnya seperti apa? Fa akhadnahum akhadha azizim muqtadir yang ketiga menjelaskan jumlah berapa kali amilnya diperbuat. Seperti apa? Khadu kata dakatan wahidah. Kemudian maful mutlak ada yang lafzi dan maknawi. Yang lafzi adalah maful mutlak yang mencocoki lafadznya amil. Seperti contoh-contoh yang telah dilewatkan tadi. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya. ya masuk juga yang isi masdar salam tu ala Muhammadin salama misalnya. Itu juga masuk ke yang lafzi. Kemudian yang kedua yang maknawi yaitu ketika maf'ul mutlak itu dari sisi lafaz tidak sama dengan amilnya hanya kesamaannya pada makna. Ini juga sama dikatakan sebagai maf'ul mutlak tapi yang sifatnya apa? maknawi. Kemudian masar ataupun masar yang dimaukan dalam pembahasan maf'ul mutlak kalau kita dengar baca di satu kitab bahwasanya ini mansub ala nasr, maksudnya apa? Mansub ala naful mutlak gitu ya. Karena saya pernah baca ada terjemahan di situ mansub ala nasr Nggak diterjemahkan bingung maksudnya apa nasr gitu. Sehingga antum jangan bingung. Kalau disebut mansub ala nasr berarti ala naful mutlak, nggak ada lagi. Ya. Dan terkadang selain masdar dinasabkan sebagai maf'ul mutlak karena dia menggantikan mafunutlak yang dibuang. Seringnya adalah pada kata kul dan ba'ab. Seperti falatamilu kulal mail. Di situ ada mafunutlak yang hakiki yang dibuang. Falatamilu mailan kulal mail. Dan juga seperti adad. Kalau tadi falatamilu kulal mail menjelaskan apa? Nawi amilih Ya, kemudian di antara yang selain mafsar yang dia bisa dijadikan sebagai maful mutlak adalah adat bilangan. Fajliduhum samanina jaldah. Samanin ini bukan maful mutlak. Dia dieras sebagai maful mutlak karena dia menggantikan maful mutlak yang dibuang yaitu jaldan samanin. Dan di sini fungsinya untuk menjelaskan. Menjelaskan apa? Bilangan amilnya. Dan juga termasuk yang menjelaskan bilangan amilnya adalah seperti nama-nama alat yang ma'ruf digunakan untuk memukul. Kalau yang enggak ma'ruf ya enggak boleh. Dorabtuhu saupan. Ya, dorban saupan. Hmm. Ini bukan menjelaskan tentang macam amilnya, tapi adatnya. Bilangan amilnya. Ya, sebelum diakhiri barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya itu, adatnya itu. Jalatu Zaidan tadi khamsata asyara khamsa asyrata jaldatan misalkan ya. Ya maf'ulun itu bilangan itu mabni tapi fi mahali nasbin al maf'ul mutlaq. Iya, karena dia menggantikan maf'ul ini buang jaldan. Iya, dua-duanya. Ya, dua-duanya itu. Karena sudah diterkib menjadi satu kalimat itu. Contohnya apa? Aku leleum, Iya. Jadi zorof berarti. Seperti apa? Zur ummi kullal Saya ziarah kepada ibuku setiap hari. Ya dzaraf dia. Kita kepada sih. Ya. zorof sih itu. Dia bisa, iya tergantung. Dia ya, bisa kata saya mubtada. Kullun ilaina raji'un. Dilihat ya di situ. Tapi di sini ada yang menunjukkan bahwasanya kul di sini untuk apa? Maful mutlak. Ya. Maknanya dilihat. Ya, lihat maknanya. Fala tamilu kullal mail. Itu kelihatan. Bahwasanya kul menggantikan dari maful mutlak dia didofahkan kepada mail kan. Bisa, cool. Sebagai apa? Worof. Nih. kullama juga kullama ulqiya fiha khawjun sa'alahum khazanatuha ya. Gimana Marwan, paham? Ya, terus diulang-ulang nanti pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke maful fi. Hari Mis ya. Sepertinya nggak bisa selesai nih semester ini. Kecuali tiap hari سبحان الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم